Hari ini adalah hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2015. Dan ini adalah merupakan Jumat kedua dari bulan Ramadan. Allah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses sukses menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Sukses yang sebenarnya Yang hakiki Yang sejati Dan yang abadi Sebelumnya ada kuis Ini ada empat buku Lumayan Buku kecil dan buku sedang Ada buku berjudul Berbahagialah wahai orang sakit Karya Dr. Muhammad Ar-Rukban Dan Dr. Said Al-Qahtani Buku Saudariku Apa yang menghalangimu berhijab Karya Syekh Abdul Hamid Al-Bilali Buku Sebulan Hafal Al-Quran Karya Amjad Qasim Dan buku Mendulang Faedah dari Kalimat Nubuah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Empat buku Ya Ini Untuk Ikhwan dan akhwat Dicampur aja ya. Dicampur aja ikhwan dan akhwat jadi satu. Pertanyaannya nanti jawabannya ditulis di kertas disertai dengan nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kemarin telah diterangkan definisi Homer. Nah, apa definisi Homer? Ya kan? Kemarin saya ulangi beberapa kali definisi Homer. Ya. Silakan jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Insya Allah nanti di akhir kajian kita ambil siapa yang yang mendapatkan buku-buku tersebut. Kita lanjutkan ayat-ayat sukses kita sekarang berada di ayat ke-22 Masih redaksi Tuflihun Yaitu surat Al-Ma'idah ayat nomor 100 Silakan kita buka Al-Ma'idah ayat nomor 100 Al-Ma'idah Yaitu surat yang kelima Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang berakal. Agar kamu mendapat keberuntungan. Sukses. Ya, di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah disuruh menjelaskan kepada manusia dalam rangka memperingatkan dari keburukan dan memotivasi dalam kebaikan bahwasanya yang buruk dan yang baik itu tidak sama iman dengan kufur tidak sama Taat dengan maksiat tidak sama. Ahlul jannah dengan ahlul nar tidak sama. Amal yang baik dengan amal yang buruk tidak sama. Harta yang halal dengan harta yang haram tidak sama. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk tidak sama. Ya, tidak sama. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Yang buruk banyak menarik hati. Jangan tertipu. Walaupun dia itu banyak dan menarik hati, bagaimanapun juga dia tetap buruk. Tidak sama dengan yang baik. Jadi maksudnya di sini kita jangan terkecoh oleh yang banyak kalau itu adalah buruk. Fokus kita adalah kepada yang baik menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal termasuk dalam beragama. Ada ucapan salah seorang salafus saleh yang sangat indah ya. Yaitu yang mengatakan alaika bi'as bi'athari man salaf atau apa atau juga ada redaksi yang lainnya yang berbunyi uh, iya apa namanya redaksinya itu berbunyi tentang alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul hendaklah kamu berpegang kepada peninggalan-peninggalan salafus soleh. Walaupun manusia menolak kamu, hati-hatilah dari pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Kemudian juga ada ungkapan lagi dari salah seorang soleh, salafus soleh. Uh, eh, alaika biturukil huda wala taghtar biqillatis salikin wa iyyaka wa turuqadh dhalalah wa la taghtar bikathratil halikin hendaklah kamu mengikuti jalan petunjuk dan kamu jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang berada di jalan itu Hati-hatilah kamu daripada jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu oleh banyaknya orang yang binasa. Jadi maksudnya maksudnya jalan kebenaran orangnya sedikit. Nah, jangan merasa kesepian. Walaupun cuma sedikit orangnya. Jalan kesesatan orangnya banyak. Nah, jangan tertipu karena mereka adalah binasa. Jadi maksudnya Jangan kita merasa tertarik oleh keburukan walaupun jumlahnya banyak menarik hati. Maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapatkan keberuntungan. Di sini ada dua kriteria orang sukses. Yang pertama-tama adalah fattaqullah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita jelaskan masalah takwa. Kemudian yang kedua adalah ya ulil albab. Ya. Mempergunakan akal dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama yang selalu menganjurkan kita memakai akal. Memakai akal ya. Banyak ayat seperti ini, la'allakum tatafakkarun, ulil absar, ulil albab. Semua maknanya adalah orang yang berakal, pakai akal. Namun akal yang mana? Akal yang bisa memahami wahyu Allah. Bukan akal untuk menentang wahyu Allah. Karena ada akal dangkal yang tidak bisa mencerna wahyu Allah. Karena itu coba antum lihat sekarang, kalau ada orang Islam murtad keluar dari Islam, masuk ke dalam agama lain, menjadi non-muslim, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa ini adalah orang bodoh. Yakinlah. Tapi sebaliknya kalau ada orang non-muslim masuk Islam, yakinlah bahwa dia adalah orang pinter. Karena Islam ini harus pakai akal. Ya. Karena itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan ini ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang mengusap sepatu khuf. Kata sahabat Ali apa? Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai atau yamsahu alaihima. Kalau seandainya agama itu pakai akal, akal yang dangkal maksudnya, akal-akalan, maka tentu sepatu khuf itu yang lebih pantas diusap yang bagian mana? Bawah, yang bawah kotor kan? Kalau pakai akal, akal yang dangkal, maka sepatu khuf itu yang diusap adalah bagian bawahnya, yang kotor bawahnya. Tapi di sini akal kita harus tunduk kepada dalil Aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Berarti akal kita mengikuti dalil. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa akal itu enggak bisa berdiri sendiri. Akal enggak bisa berdiri sendiri, tapi harus mengikuti apa kata syariat. Kalau akal kita belum bisa mencerna syariat, berarti akal kita bermasalah. Berarti akal kita bermasalah. Apalagi melawan dalil dengan akal. Dan ini yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang yang menganut aliran liberal. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ada pertentangan antara akal dengan dalil yang dipakai adalah akal. Ya nggak bisa. Akalnya siapa yang dipakai? Bingung akhirnya. Sekarang ada empat orang yang orang ke satu ngomong, pendapatnya meyakinkan. Wah, saya pakai ini aja kok meyakinkan ini. Lalu orang kedua ngomong, lebih meyakinkan lagi. Sudah, saya pindah ke ini aja. Ini lebih meyakinkan. Orang ketiga ngomong, lebih meyakinkan lagi. Waduh, ini kok lebih meyakinkan ikut ini saja. Yang ke satu dan kedua tinggalkan, Bingung akhirnya kita. Gara-gara apa? Mengedepankan akal. Kemudian akal yang sehat itu selalu sesuai dengan dalil. Dalil selalu bisa dicerna oleh akal yang sehat. Tidak ada pertentangan antara akal dengan dalil. Ya. Jadi beruntunglah kita lahir dalam keadaan Islam. Karena Islam ini butuh orang yang cerdas. Jadi kalau ada orang non muslim masuk Islam, berarti dia ini adalah orang yang cerdas, yang pinter. Itu hasil penelitiannya. Tapi kalau ada orang Islam keluar dari Islam, berarti ini adalah orang yang, mohon maaf, ini orang bodoh. Karena mungkin mengikuti istri, ya kan? Karena istrinya non-muslim ikut istri. Atau karena faktor ekonomi, ya. Dan biasanya mereka menyesal. Nanti ekonominya rusak, balik lagi nanti. Karena ada faktor yang lainnya. Iya. Jadi di situ ada dua, bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah mempergunakan akal dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Paling enak kita kaji wahyu Allah, akal kita tunduk sami'na wa ata'na. Satu contoh saja. Iya kan? Satu contoh. Hadis tentang lalat. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah lalat itu dimasukkan sekalian lalu dikeluarkan. Lalatnya dibuang. Karena salah satu sayapnya mengandung penyakit, satunya lagi mengandung penawar. Ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada penelitian enggak ketemu tentang sayap lalat itu berarti penelitiannya belum final. Tapi alhamdulillah menurut penelitian sudah ketemu sekarang ini. Supaya penyakitnya ditawarkan dengan sayap yang satunya lagi. Ya, seperti itu. Jadi penelitian apapun yang bertentangan dengan wahyu Allah berarti penelitiannya belum final, belum ketemu. Berarti ilmunya belum sampai. Coba belajar lagi saja. Kemudian berikutnya kita menginjak ayat yang ke-23 Surat Al-A'raf ayat nomor 69. Mari kita buka surat Al-A'raf. Ya, surat yang ke ketujuh. Ayat nomor 69. Ayatnya agak panjang. Kita ambil bagian akhirnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Awa 'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyundirakum wa dzkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh" وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu, dari Rabbmu yang dibawa oleh lisan seorang laki-laki di antara kamu untuk memberi peringatan kepadamu dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa di muka bumi sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi di sini kiat sukses cuman ada satu saja. Kita ambil bagian terakhirnya. Fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kriteria orang sukses di sini adalah selalu mengingat-ingat nikmat dan karunia Allah. Yaitu dengan cara mensyukurinya. Syukur dengan baik dan benar. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak, luar biasa. Kalau kita hitung-hitung nikmatnya Allah itu banyak sekali. Ya. Wa ma bikum min ni'matin minallah Nikmat apa saja yang ada padamu itu semuanya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan bisa. Nikmat Allah. Nikmat Allah paling besar apa kepada kita? Paling besar nomor satu. Nikmatul iman. Luar biasa ini. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ini nikmat yang luar biasa. Masih banyak orang yang belum beriman dengan iman yang benar. Yang kedua apa? Nikmat yang paling besar. Nikmatus sunnah. Nikmatus sunnah. Yaitu Allah menjadikan kita mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang beriman yang masih belum mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi nikmat yang besar? Nikmat al ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat. Ini nikmat yang sangat besar. Apalagi antum berada di kota Malang dengan mudah mendapatkan ilmu di mana-mana banyak majelis ilmu. Ini nikmat yang sangat besar. Di tempat-tempat lain, nah, mereka kesulitan mencari ilmu. Kesulitan Sampai kadang kita kalau datang ke sana, sampai mereka nangis-nangis saking senengnya. Subhanallah, nikmat ilmu yang bermanfaat. Para salafus saleh dulu menempuh ribuan kilo hanya untuk mencari satu hadis. Nah, kita sekarang dimudahkan. Kemudian apalagi nikmat yang besar? Nikmatul afiyah, nikmat sehat wal afiat. Nikmat yang besar ini. Terus banyak nikmat kalau kita perinci. Termasuk di dalam tubuh kita ini banyak nikmat. Nikmat penglihatan, nikmat ya. Coba kalau kita kepingin tahu nikmatnya mata. Antum pejamkan mata antum, kelihatan apa? Ya. Antum buka lagi. Ya Allah, betapa nikmatnya mata luar biasa. Nikmatnya telinga, nikmatnya lidah, nikmatnya oh luar biasa. Apalagi organ-organ tubuh, nikmatnya jantung, pompa ajaib. Itu kalau manusia mau niru jantung, itu butuh alat yang gedenya seperti ruangan. Ya, Allah menciptakan jantung di dalam tubuh kita, pompa ajaib, ya, dan seterusnya. Al Imam Al Allama Ibnul Qayyim rahimahullah taala punya kitab yang bagus yang membahas anatomi tubuh manusia, ya, tapi dari sisi yang lain anatomi tubuh manusia dari sisi hikmah. Bukan dari sisi medis. Dari sisi hikmah ya. Ini hikmahnya apa, ini hikmahnya apa Dikaji luar biasa Itu bukunya itu sudah diterjemahkan eh, Dengan judul Keajaiban Keajaiban makhluk Dalam pandangan Al-Imam Ibnul Qayyim Diterbitkan oleh Darul Haq Bagus ya Diperinci tentang rambut, rambut yang di atas kepala kita. Kenapa kok begitu? Rambut di atas mata, alis kenapa begitu? Rambut bulu mata, kenapa seperti itu? Rambut yang ada di hidung, apa fungsinya? Rambut yang ada di telinga, dikaji semuanya. Kemudian juga tulang, ada tulang pendek, tulang panjang, tulang melengkung, tulang model gini, tulang model gitu. Semua ada fungsinya masing-masing. Kita hanya bisa mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nikmatnya Allah kepada kita luar biasa besarnya. Karena itu kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur yang sempurna ada tiga rukunnya. Tiga rukun syukur. Yang pertama-tama adalah asyukru bil qalbi dengan hati dulu. Syukur dengan hati. Artinya hati kita meyakini bahwa nikmat ini dari Allah semuanya. Nikmat ini dari Allah, bukan dari saya, bukan dari siapapun, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, tapi ini adalah dari Allah. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Lisan kita memuji-muji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Allahumma lakal hamdu wa syukru. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yambagi li shalali wajhikal azim wa azimi sultanik. Kita puji-puji Allah. Terima kasih ya Allah. Puji-pujian untukmu ya Allah. Lisannya seperti itu. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan anggota tubuh maksudnya adalah nikmat tersebut dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dibuat taat, jangan dibuat maksiat. Kalau nikmatnya dibuat maksiat, berarti belum sempurna syukurnya. Jadi syukur bukan hanya di lisan, alhamdulillah, bukan. Tapi juga dengan hati, juga dengan anggota tubuh. Syukur yang sempurna. Nah, kalau kita sudah bersyukur, maka pasti nikmatnya oleh Allah ditambah lagi. Ini janjinya Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa azana rabbukum dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan kepadamu ini pengumuman dari Allah ini. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan kepadamu. Ini maklumat dari Allah. Apa isi pengumumannya? Isi maklumatnya apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu benar-benar bersyukur, sungguh pasti aku akan benar-benar menambah untukmu. Itu ada lam taukid, ada nun taukid, ada penekanan-penekanan. Jadi kalau kita syukur dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh, pasti ditambah oleh Allah. Tapi jika kamu kufur, enggak mau syukur, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Jadi syukur ini merupakan tingkatan yang tinggi. Dan orang bersyukur pasti mendapatkan balasan dari Allah, balasan kebaikan. Antum perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an. Biasanya kalau ada kata-kata mengampuni, menerima taubat, itu selalu ada kata-kata bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau syukur tidak ada kata-kata bagi siapa. Semuanya orang syukur dapat balasan kebaikan. Ya contohnya ya di dalam surat Al-Maidah ayat 40 tentang ampunan Allah. Wa yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki di surat At-Taubah ayat 15 wa yatubullahu ala may yasha Allah menerima taubat siapa yang dia kehendaki terus tapi kalau syukur Ali Imran 145 wa sanajzish syakirin semua orang bersyukur pasti akan kami beri balasan kebaikan tidak ada kata-kata bagi siapa yang dikehendaki syukur dapat balasan kebaikan. Karena itu juga kalau kita beriman dan bersyukur Allah tidak akan mengadab kita. Di surat An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Apa yang Allah lakukan dengan mengadab kamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman? Maksudnya buat apa Allah menyiksa kamu Buat apa Allah mengadab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Syukur ini luar biasa. Karena itu iblis itu tahu bahwa syukur ini kedudukan yang tinggi, maka di antara tujuan iblis menggoda kita adalah supaya kita tidak bersyukur. Coba antum buka di surat Al-A'raf 17. Apa kata iblis? ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka sehingga kamu dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya. Yang mana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir, godaan dari arah depan itu berarti iblis menjadikan kita ragu-ragu terhadap akhirat. Ada apa ndak akhirat ya? Godaan dari arah belakang iblis menjadikan kita cinta dunia. Godaan dari arah kanan Ah, iblis menggoda, mengacaukan urusan agama kita. Godaan dari arah kiri, iblis menjadikan kita suka berbuat maksiat. Jadi kita digoda dengan berbagai macam cara dari semua sisi, dari semua segi, sampai apa? Sampai apa tadi? Sampai kita tidak bersyukur. Jadi fokusnya iblis supaya kita nggak syukur itu aja. Subhanallah. Karena itu ada salah seorang salafus saleh ketika berdoa hanya mengucapkan Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan yang sedikit. Doanya gitu aja. Lalu dia ditanya, "Kenapa kamu kok doa gitu?" Iya, karena Allah berfirman di surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, syukur ini Masya Allah luar biasa. Jadi orang yang sukses adalah orang yang selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang ke-24 surat Al-Anfal ayat nomor 45. Monggo kita buka surat Al-Anfal ayat 45. Surat ke-8. Ayat nomor 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu Wadhkuru Allah la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya, di sini kalau kita lihat ya, ada tiga kriteria sukses. Yang pertama-tama, ya ayyuhalladzina amanu beriman. Ya, sudah sering kita bahas masalah beriman ini dengan iman yang benar. Kemudian yang kedua, idza laqitum fi'atan fathbutu. Apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu. Ya. Yaitu yang kedua adalah teguh, tegar dan sabar ketika memerangi pasukan musuh. Jadi kalau ketemu pasukan musuh di medan perang, orang kafir atau yang lainnya, ya, maka kita harus berusaha untuk teguh, tegar dan sabar. Maju terus, pantang mundur, jatuh bangun ulat tidak berhenti sebelum berhasil ish kariman aumut syahidan hidup mulia dalam kemenangan Islam atau mati syahid dalam meninggikan kalimat Allah seperti itu jadi harus hatinya dikuatkan karena itu termasuk dosa besar orang yang melarikan diri dari medan perang atau wali yaumaz zahaf ketika berkecamuk perang, oh, ketakutan dia lari tunggang langgang. Nah, ini dosa besar. Karena apa? Merusak mental teman-temannya. Kecuali kalau lari meninggalkan medan untuk ngatur siasat. Ya, nggak masalah. Kalau lari ketakutan enggak boleh, dosa besar. Mati aja. Mati syahid. Orang mati syahid itu ganjarannya luar biasa. Ya. Kalau kita lihat tentang faedah atau fadilah orang yang mati syahid. Subhanallah. Keutamaan yang luar biasa. Mari kita lihat aja ya, diperluas sedikit tentang di antara keutamaan orang yang mati syahid. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hadisnya sanatnya sahih. Sanatnya sahih diriwayatkan oleh at tirmidhi Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Melalui jalan sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyahidi 'indallahi sab'u khisal." Sesungguhnya bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada tujuh tujuh perkara yang dia dapatkan. Mati syahid meninggikan kalimat Allah seperti yang ada di Palestina ya untuk membebaskan Masjidil Aqsa, perang melawan Zionis Yahudi yang dolim penjajah yang merampas negaranya. Ya kan? Yang pertama-tama apa yang mereka dapatkan? Yughfaru lahu 'inda awwali daf'atin min dami. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah semenjak pertama kali darahnya memuncrat. Dosanya oleh Allah diampuni. Itu dosa antara dia dengan Allah ya. Dosa antara dia dengan Allah dan tentu selain dosa syirik. Kalau syirik harus taubat sebelum mati. Kemudian juga bukan dosa berhubungan dengan manusia. Kalau dengan manusia nggak selesai, utang utang nggak selesai. Jadi jangan sampai antum pergi ke medan perang karena lari dari utang. Punya utang banyak, otak perang aja biar mati. Ya sama ditagih di akhirat nanti utangnya. Itu namanya takut hidup berani mati. Kemudian yang kedua, Wa yura makanahu fil jannah ditampakkan kepada dia tempatnya di syurga. Allahu akbar. Ditunjukkan ini loh tempatmu di syurga. Kemudian yang ketiga wa yujaru min adzabil qabr wa fi riwayah min fitnatil qabr. Dia diselamatkan dari fitnah kubur atau azab kubur. Jadi enggak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir enggak ditanya lagi man robok, wa madinuk wa man nabi enggak ditanya dia. Karena dia ke medan perang adalah bukti dia orang yang beriman, Tidak ditanya dia. Kemudian yang keempat, wa ya'manul faza'il akbar. Dia aman ketika hari kiamat manusia ketakutan dengan ketakutan yang besar. Jadi nanti ada hari ketakutan, semuanya takut. Nah, di antara yang enggak takut adalah orang yang mati syahid, aman, enggak takut mereka. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wa yudha'u 'ala ra'sihi taqtajul waqar al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Jadi di kepalanya diberi mahkota. Yang mana berisi batu-batu permata. Yang satu batu permata nilainya lebih mahal dari dunia seisinya. Mahkota. Yang pakai mahkota biasanya siapa? Raja. Ya, raja. Kasih mahkota. Batu permata banyak. Satu saja nilainya lebih mahal dari dunia seisinya. Batu permata ya, bukan batu akik. Kemudian yang keenam, wa yuzawwaju Fitnatin wa sab'ina zawjah minal huril ain. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Subhanallah. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Antum melihat bidadari satu lupa dengan perempuan dunia yang paling cantik, lupa semuanya. Kemudian yang ketujuh, wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih. Dia diberi izin memberi syafaat 70 keluarganya. 70 keluarganya ahlun nar. Tapi orang-orang yang beriman diberi syafaat oleh dia nggak jadi masuk neraka. Allahu akbar. Ini fadilah orang yang mati syahid fi sabilillah di jalan Allah li ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti di bumi Palestina, ya. Jelas musuhnya Musuhnya adalah orang-orang Zionis Yahudi yang dolim, yang kafir, yang rampok, yang merampas negeri mereka, yang menjajah dan macam-macam. Kemudian kriteria sukses yang ketiga adalah wadhkurullaha katsira dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wah ini banyak berzikir. Kita ini dianjurkan banyak berzikir. Syariat Islam ini banyak ya. Sehingga kita kadang bingung yang diamalkan yang mana ya? Selain yang wajib maksudnya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Sahabat itu bernama Abdullah bin Busr. Beliau mengatakan Atan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang sahabat. Faqala ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina. Fababun natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam telah banyak atas kami maka ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu saja yang lengkap yang bisa kami jadikan sebagai pegangan. Ya Rasulullah, ajaran Islam ini banyak ya Rasulullah. Sampai saya bingung ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu saja ya Rasulullah yang lengkap yang bisa saya jadikan sebagai pegangan. Apa kira-kira ajarannya? Kalau beliau bersabda, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah azza jal hendaklah lisanmu selalu basah oleh zikrullah berzikir kepada Allah azza jal jadi lidahnya selalu komat kamit zikir zikir dan zikir terus zikir ini masya Allah di Al-Quran banyak ayat yang menerangkan kepada kita tentang faedah orang yang faedah orang yang apa namanya banyak berzikir dan perintah banyak berzikir ya banyak sekali. Jadi beruntunglah kita kalau kita termasuk orang yang oleh Allah dimudahkan banyak berzikir. Ada sebuah hadis. Coba perhatikan hadis ini indah ya. Hadis ini ada di dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 2714 karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang singkat namun maknanya padat. Beliau bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum" kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kamu akhlakmu sebagaimana membagi di antara kamu rizkimu. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Wala yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai saja. Faman dhanna bil mal an yunfiqah wa khafa al-atu wa an yujahidah wa haba al-laila an yukapidah falyukthir min qawli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang merasa pelit dengan hartanya untuk mengeluarkannya dan dia merasa takut bertemu musuh untuk berjihad serta dia merasa sulit untuk bangun malam sholat tahajud ya maka hendaklah dia banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang itu sulit apa namanya berat mengeluarkan harta, dia pelit. Atau takut perang, lecek, tidak berani. Kemudian dia juga merasa kesulitan bangun malam, nggak bisa bangun. Kata Nabi apa? Gantinya adalah yang banyak berzikir. Gantinya adalah yang banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Jadi zikir ini luar biasa apalagi zaman sekarang. Sekarang ini zamannya orang sumpek. Yang mana di antara solusi adalah yang banyak zikir, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Apalagi juga ada ayat di surat Al-Baqarah 152, apa kata Allah? Fadzkuruni adzkurukum. Seandainya fadilah zikir hanya ini cukup. Apa kata Allah? Ingatlah aku, aku ingat kamu. Ingatlah aku, aku ingat kamu. Jadi kita ingat Allah berzikir, Allah ingat kita. Berarti Allah apa? Bantu kita, nolong kita. Terus banyak kebaikan dari Allah kepada kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, Az-zikru lil qalbi kalma'i lisamak." Fakaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma? Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan apabila dikeluarkan dari air? Ini pengibaratan sangat indah. Ikan hidupnya di mana? Air. Kalau ikan dikeluarkan dari air bagaimana? Mati. Demikian pula hati kita dengan zikir. Kalau kita enggak enggak maka kita seperti orang yang mati. Dan ternyata ada hadis Nabi seperti itu. Coba ini perhatikan ini hadis yang sangat indah. Yang pertama-tama redaksi Imam Bukhari rahimahullah taala. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Ini redaksi Imam Bukhari. Orang zikir, orang hidup, orang tidak zikir, orang mati. Redaksi Imam Muslim berbunyi, "Matsalul bait alladhi Allah fihi wal bait alladhi la Allah fihi matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah di dalamnya dan rumah yang penghuninya tidak berzikir kepada Allah di dalamnya seperti rumahnya orang hidup dan rumahnya orang mati. Kalau kita gabung dua riwayat tadi ya. Orang zikir hidup. Rumahnya orang zikir, rumah orangnya orang rumah orang hidup. Orang hidup masuk rumahnya orang hidup. Orang gak zikir, orang mati. Rumah yang penghuni tidak berzikir, rumahnya orang mati. Berarti apa? Kuburan. Berarti dia masuk rumahnya sama dengan orang mati masuk kuburan. Subhanallah, zikir ini luar biasa. Ini banyak ya riwayat-riwayat tentang zikir. Jadi jangan pernah meremehkan zikir. Apalagi zikir di tempat-tempat yang biasa di sana itu orang lalai. Termasuk di pasar, di suk, pasar ya. Tempat-tempat keramaian yang banyak melalaikan, pasar, pasar besar atau mal-mal ya. Itu masuk di dalamnya. Masuk sana yang banyak zikir. Karena di sana tempatnya orang lalai. Ketika antum zikir itu fadilahnya luar biasa. Sehingga ada zikir khusus dibaca ketika kita masuk pasar. Asuk. Yang dimaksud pasar adalah tempat-tempat keramaian yang melalaikan, termasuk mal-mal itu. Apa zikirnya? Mari kita lihat hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqa siapa yang masuk pasar masuk tempat-tempat keramaian tadi itu faqala dalam baca zikir ini zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya. Gampang kan? Kita ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Itu ada di dalam kitab Hisnul Muslim ada. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca terus di pasar ini. Apa yang dia dapatkan? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Allah mencatat untuknya satu juta kebaikan. Allah menghapus darinya satu juta keburukan. Allah meninggikan untuknya satu juta derajat. Dan Allah membangunkan untuk dia satu rumah di surga. Subhanallah. Masuk pasar, dikir. Tapi jangan lupa, dikir ini bukan hanya di mulutnya saja. Jangan nanti masuk pasar mulutnya zikir ini tapi kalau nimbang selalu nipu orang. Ini dosanya double. Dosanya berlipat-lipat karena berarti dia mempermainkan Allah. Baca zikir ini mulutnya, tapi kalau dagang nipu orang, bohong. Demi Allah, kulaannya tidak boleh sekian. Padahal kulaannya tidak seperti itu. Lebih murah dari itu. Ya, percuma. Anda zikir dapat dosa dua. Dosa mempermainkan Allah dan dosa nipu orang. Iya. Maksudnya dikir ini berarti kalau kita ke pasar itu fokus kepada tujuan. Jangan muter-muter di pasar saja. Sampai akhirnya membeli barang yang nggak perlu dibeli. Seperti yang teman-teman kebanyakan uang kan? Ya, kebanyakan uang sehingga bingung mau dibuat apa uangnya ini. Akhirnya ke mall, keliling kemana-mana, barang-barang nggak perlu dibeli dibeli, sehingga ditaruh di rumah aja mubazir. Iya kan? Jadi maksudnya zikir ini lisannya zikir, hatinya faham, perbuatannya juga seperti orang yang ingat Allah. Kenapa? Zikir di pasar fadilahnya demikian besar karena di pasar tempatnya orang lupa Allah, tempatnya orang maksiat. Iya kan? Aurat diumbar, mata bermaksiat, mulut juga maksiat, bohong dan macam-macam di pasar maksiatnya. Di tempatnya orang maksiat, tempatnya orang lalai, dia ingat Allah, fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Karena itu ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang dua orang. Dua orang ini ya janjian, ayo kita ke pasar ayo. Kita dzikir di pasar. Ta'al hatta nadhkurallah fi ghaflatin nas. Ayo kita ke pasar, ayo kita zikir di sana. Jadi ke pasar bukan jual beli, hanya untuk zikir. Di tempatnya orang lalai kita dikir saja. Mencari keutamaan dikir di tempat orang lalai. Hanya ke pasar, dikir di pasar. Kemudian setelah itu eh, berpisah masing-masing pulang ke rumahnya. Lalu salah satu dari keduanya meninggal dunia. Mati. Kemudian yang masih hidup mimpi. Mimpi ketemu dia. Subhanallah. Apa kata orang yang mati itu? asy'urta anna ghafara lana 'ashiyatal taqaina fisuk wahai temanku apa kamu tidak merasa bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita pada waktu di pasar saat itu subhanallah ternyata ampunan Allah datang kepada mereka berdua ketika mereka berada di pasar saat itu ketika orang pada lalai semuanya sementara dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa. Dikir jangan sampai ditinggalkan, ya. Dikir ini tanpa modal, gampang, praktis, masuk ke dalam surga. Ya. Kita berhenti di situ dulu aja. Berarti kita berhenti di surat Al-Anfal ayat nomor 45, ayat sukses yang nomor ke-24. Insya Allah berikutnya nanti ayat sukses yang ke-25 surat Al-Hajj ayat nomor 77. Demikian wallahu alam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab dulu. Kemudian setelah itu eh, kuisnya kita ambil. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menasehati orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya dalam masalah agama saat mereka mencoba mengajak berdiskusi. Terkadang bertanya-tanya untuk hanya mencari-cari celah seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita merasa belum mampu untuk menanggapi. Jadi bagaimana cara memberikan penjelasan kepadanya? Jazakumullah khair ya wa iyyakum. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ngajak kita diskusi, berarti ini adalah diskusi tanpa dasar ilmu. Tunanya diskusi hanya untuk menang-menangan. Solusinya adalah jangan dilayani. Diskusi itu adalah untuk mencari kebenaran. Setelah jelas kebenaran, ah ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan ulama. Sudah jelas. Seperti matahari di siang bolong. Dibantah juga, ya sudah. Assalamualaikum. Gitu aja, kita tinggal aja. Karena kalau nggak gitu nanti kita jadi apa akhirnya? Di debat kusir. Debat kusir percuma. Ya. Dia ragu-ragu terhadap agamanya. Kita mau diajak ragu-ragu juga oleh dia. Jadi jangan debat dengan orang seperti itu. Kita terangkan aja, mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah. Kita telah melaksanakan kewajiban kita menjelaskan. Ya. Pertanyaannya mana? Apa namanya? Kuisnya? Ya ini campur ya Ikhwan dan akhwat Ada empat kitab Ini kitab yang kecil dulu Berbahagialah wahai orang-orang Wahai orang sakit Tadi pertanyaannya Definisi khomer, Ma khomarul akla Aygotahu Ala wajit torbi Walladzah Yaitu Segala yang menutupi akal Untuk mencari kesenangan dan kelezatan Itu definisinya Ya, apa yang dapat menutupi akal untuk mencari kelezatan dan kesenangan? Ya, betul. Aini Safira Jalan Cipto Mulyo nomor HP sekian-sekian. Ya, dapat buku yang pertama. Buku yang kedua, saudariku, apa yang menghalangimu untuk berhijab? Ini bagus buku ini ya. Apa namanya? Ilmiah sekali mengajak orang untuk berhijab. Definisi khomer adalah apa saja yang bisa menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Ya, Dedi Abu Rafi. Jalan Kapi Seraba, Sawo Jajar, nomor HP sekian-sekian. Ya, yang ketiga, sebulan hafal Al-Qur'an. Sebulan hafal Al-Qur'an ya. Yang dapat ini harus hafal Al-Qur'an dalam sebulan. Apa saja yang bisa menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Ya, Sriani, Bumi Ayu, nomor HP sekian-sekian. Ya, ini buku yang paling tebal di antara buku-buku tadi. Mendulang faedah dari kalimat nubuah. Ini syarah 99 hadis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Khomer adalah apa saja yang bisa menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Ya. Umroh Nur Hayati. Jalan Kapten Peretendean. Nomor nomor telepon sekian-sekian. Nah, orang kampung sendiri berarti ini. Ya. Itu dulu, mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hari Jumat. Mari kita yang banyak doa kepada Allah terutama sore hari menjelang maghrib antara maghrib antara asar dengan maghrib waktu yang mustajab ya mustajab mustajab semuanya semoga Allah mengabulkan doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira Allahumma inna nas'aluka بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك اللهم بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا في الدعاء اللهم اغفر لأحبابنا ولمن عبنا فيك اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه <clears throat> وكل خطيئة أخطأناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا الله Pada sore hari ini ya Allah Kami berada di rumah di antara rumah-rumahmu ya Allah Kami dalam keadaan puasa Ramadan Hari Jumat menjelang maghrib Ya Allah Semuanya adalah mustajab waktu yang mustajab, saat yang mustajab, keadaan yang mustajab. Ya Allah, kami panggil semua namamu yang maha indah, semua sifatmu yang maha tinggi, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Kami puji engkau ya Allah, dengan semua pujian yang selayaknya untukmu. Ya Allah, kami yakin engkau mendengar kami, engkau melihat kami, dan engkau mengabulkan doa-doa kami. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa-dosa anak-anak kami, istri-istri kami atau suami-suami kami, Ya Allah. Dosa-dosa saudara-saudari kami, karib kerabat kami, keluarga kami, family kami, paman, bibi kami, kakek, nenek kami semuanya, Ya Allah. Guru-guru kami, Ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami, dan meminta kepada kami agar kami mendoakan mereka, orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka, saudara-saudara kami dalam agamamu ya Allah, murid-murid kami yang menghadiri majelis-majelis kami ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati. Engkau Maha dekat, Engkau Maha mendengar, Engkau mengabulkan doa dan Engkau menunaikan hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami rahmat kasih sayangmu Maafkan kami ya Allah Terimalah taubat kami ya Allah Engkau maha pengampun Engkau maha pemaaf Engkau maha kasih sayang ya Allah Engkau maha menerima taubat Ya Allah Sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf Engkau suka memaafkan Maafkan dosa-dosa kesalahan kami ya Allah Ya Allah Ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang telah kami kerjakan dan semua kesalahan yang telah kami lakukan. Ya Rabb kami, Sungguh kami telah menganiaya diri kami Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami Tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi Ya Rabb kami Kami telah beriman kepadamu Ampunilah dosa-dosa kami Dan selamatkanlah kami dari api neraka Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair Wa na'udhubika min fujaatil syar Ya Allah Kami mohon kepadamu Kebaikan yang datang secara tiba-tiba dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan yang perpendaharaannya ada di tanganmu dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang perpendaharaannya ada di tanganmu. Allahumma inna nas'aluka من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا الله kami mohon kepadamu semua kebaikan yang cepat dan yang lambat yang kami tahu dan yang kami tidak tahu dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang cepat dan yang lambat yang kami tahu dan yang kami tidak tahu Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun ya Allah kami mohon kepadamu semua kebaikan yang telah meminta kepadamu kebaikan itu nabimu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambamu yang saleh dan kami berlindung kepadamu ya Allah sebagaimana perlindungan yang dipanjatkan oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambamu yang saleh. Wa antal musta'an wa 'alikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل kami mohon kepadamu ya Allah syurga dan semua yang mendekatkan kami kepada syurga berupa ucapan ataupun perbuatan. Kami berlindung kepadamu dari neraka dan semua yang mendekatkan kami kepada neraka berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya Allah, jadikanlah semua takdirmu kepada kami adalah takdir yang baik ya Allah. Ya muqallibal qulub Tabbit qulubana ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikkan hati Tetapkan hati-hati kami di atas agamamu Allahumma rizukna taubatan nasuha Qabla al-maut Ya Allah berilah kami rezeki taubatan nasuha Sebelum kami mati ya Allah Allahumma tawaffana wa anta raudin anna Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan kau ridha kepada kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina وذرياتنا وجميع المسلمين من النار Ya Allah bebaskan kami semua dari api neraka Bebaskan kami semua dari api neraka Bebaskan kami semua ya Allah Bapak ibu kami, anak-anak kami Keluarga kami semuanya Kaum muslimin semuanya dari api neraka Ya Allah Ramadan adalah pembebasan dari api neraka Jadikanlah kami termasuk yang bebas dari api neraka itu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله